بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم للعالمين العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Di hadapan kita sekarang ada diktat yang ke-13 Diktat yang uh, judulnya sumber-sumber pencarian akhirat bagi seorang muslim. sebagaimana kita semua ingin mendapatkan sebagian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita di dunia dan semua kita ini mencari dunia mencari sebab-sebab mencakup dan mencapai dunia maka akhirat pun Seharusnya kita carikan sumber-sumber kekayaan kita di akhirat kelak. Dan barangkali mengingat skupnya, melihat luasnya alam akhirat, dan melihat lamanya alam akhirat, dan tidak terbatasnya nikmat-nikmat Allah di alam akhirat, barangkali lebih pantas dan lebih wajib kita mencari dana dan sumber-sumber untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Inilah karenanya saya jadikan judul daripada diktat yang ke-13 ini sumber pencarian akhirat bagi seorang muslim. Dan inilah kiranya maksud daripada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama, عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال رايت البارحه عجبا رايت رجلا يزحف على الصراط مره ويحبو مره ويتعلق مره فجاءته صلاته علي فاخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه Abdurrahman bin Abi Samirah meriwayatkan pada hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya kalau dia bertemu dengan sahabat Kadang-kadang beliau yang menanya, ada seorang di antara kamu mimpi tadi malam impian-impian yang baik. Lalu sahabat-sahabat menceritakan impiannya kepada Rasulullah SAW. Tapi kali ini, kata Abdurrahman Ibn Samurah, tidak sebagai biasanya Rasul yang menanya impian-impian kami. Tetapi Rasul sendiri menceritakan bahwa semalam saya ngimpi sesuatu yang aneh sekali. Yaitu saya ngimpi salah seorang dari sahabatku, eh, daripada umatku berjalan di atas sirat. Sebentar dia jalan menggunakan punggungnya sambil ketakutan. Sebentar pula dia merangkak, yahbu. Sebentar lagi dia mencari sesuatu yang mau dipegangi karena dia takut jatuh. Dalam keadaan begitu itu datanglah pahala salat salawatnya kepada saya berupa sesuatu sebab di akhirat itu nanti semuanya ada dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti di dunia ini kita hidup dengan cuma tiga dimensi tiga dimensi tetapi di sana mungkin kita hidup dengan ratusan dimensi sehingga sesuatu itu berwujud betul ini sekarang berwujud salawatnya kepada saya di dunia datang kepadanya dan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya itu dijalankan terus sampai dia melampaui sirat ini. Dan selamatlah dia. Ma'asyiral muslimin, masalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan Allah berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah sendiri beserta malaikat-malaikatnya semuanya mendoa dan merahmati Rasulullah SAW dari itu sambungan ayat itu Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang-orang yang beriman, jangan ketinggalan. Wahai hamba-hamba Allah yang mukmin, jangan ketinggalan mengucapkan salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sore tadi saya membaca kitab Yusuf ibn Ismail al-Nabhani tentang Al-Arba'in, Arba'in Al-Arba'in. Jadi tiap hadis dari 40 dibawakan 40 lagi gandengannya. Antara lain tentang bab salawat. Antara lain Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang mengucapkan kepada saya, kepadaku 100 kali salat satu hari. Maka yang 70 itu akan ter, akan berguna baginya di akhirat. Dan yang 30 akan berhasil dengan takdir Allah membereskan urusan-urusannya di dunia. Seratus kali saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan kepada saya salat satu kali saja, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sepuluh kali rahmat Man salla alaiya salatan wahidah Sallallahu Alaihi biha بها عشرة Barang siapa yang mengucapkan sepuluh Allah seratus Kalau seratus Allah menurunkan rahmatnya seribu Diganda sepuluh Buat kita saya kira tidak berat Kita mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah SAW Beliau sendiri mengatakan yang banyak ucapkan salat kepada saya Suaramu sampai kepadaku Inna salatakum tabluguni. Dalam kira-kira berpuluh hadis tentang masalah salat kepada Rasulullah SAW. Ada hadis yang mengatakan salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ini berdoa dan saya menjadikan salatku, salat kepadamu ini, salawat kepadamu ini seperempat bagian daripada itu. Rubu' salati lak ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW alaihi itu baik. Tapi kalau kau akan lebih lagi, lebih baik. Dia bilang kalau begitu separuh. 50%. Kata Rasulullah SAW itu baik, tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Bagalah kalau begitu 75% ya Rasulullah. Kalau Nabi SAW itu baik, tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa sekarang 100% doaku adalah untukmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk." Kalau sampai begitu, maka segala urusanmu di dunia akan beres dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Sebagaimana saya pernah ceritakan tentang sesuatu yang saya katakan dalam rangka cerita panjang daripada satu film yang saya putarkan di hadapan saudara-saudara, Wufralnya Ahmad bin Miskin, Abu Nasr Sayyad dan Bishrul Hafi mengenai seorang perempuan yang menangis dari girangnya mendapat sedekah roti itu itu tetesan air mata perempuan itu di akhirat berupa sesuatu yang aneh memberatkan timbangan eh, Ahmad bin Miskin sehingga dengan itu dia selamat jadi merupakan suatu gumpalan es yang besar yang tidak bisa dibayangkan seperti dunia ini beratnya itulah yang menyebabkan timbangannya berat dan dia bilang malaikat mengatakan naja selamat ini orang jadi salawat ini nanti akan berupa macam-macam di akhirat menurut kadar pengertian kita kepada pribadi Rasulullah SAW. Satu, kedua, menurut kadar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kadar sampai di mana kita mengamalkan sunnat sunnat beliau, maka solawat itu nanti akan merupakan sesuatu di akhirat yang tidak bisa kita bayangkan di dunia. Ini tadi salah satu impian beliau menggambarkan bahwa salawat beliau yang dikerjakan oleh hamba yang merangkak-rangkak di siratul mustaqim mau jatuh ke jahanam itu datang itu salat mengangkat tangannya ditatang dia dituntun terus sampai jalan selesai dan tidak tidak mustahil bahwa salat itu nanti akan merupakan seperti elang yang menyambar mangsanya mengangkat dia terus ke surga bisa saja Sebab kalau sudah ada janji begitu besar, maka janji yang begitu besar pahalanya itu tidak sampai sia-sia di akhirat. Hendaknya kita mengerti pribadi Rasulullah SAW. Hendaknya kita tahu bahwa namanya itu digandengkan dengan nama Allah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah dalam tiap azan di dunia ini. Sampai hari kiamat dan kita tahu siapa beliau kita tidak rugi mengucapkan salawat dan salam kepada beliau setidak-tidaknya beliau itu adalah menyebab menyebabkan kita dapat petunjuk dan hidayah setidak-tidaknya beliau meninggalkan suatu amalan besar terhadap kita untuk kita amalkan setidak-tidaknya nanti beliau di hari kiamat akan mencari kita ya Rabbi ummati ummati maka salat dan salam kepada beliau adalah suatu yang boleh dibilang ya sudah kewajiban. pantas sak pantas-pantasnya. Malah beliau mengatakan semua orang akan masuk surga kecuali yang tidak mau dalam hadis yang lain. Lalu ditanya siapa yang tidak mau? Adalah orang yang bakhil. Dan siapakah ya Rasulullah orang yang bakhil? Orang yang bakhil itu yang kikir, yang medit itu Orang yang namaku tersebut di hadapannya dia tidak mau mengucapkan salat dan salam kepada Mahasyiral muslimin. Kalau saya katakan semua di antara kita ini mengucapkan 10 kali saja salat asal lancar atas asal lan, eh, atas asal ajek tidak sampai terputus-putus tiap hari 10 kali saja maka itu akan merupakan amal yang besar kalau bisa 100 kalau bisa 1000 apalagi bagi kita yang waktunya banyak kosong banyak lowong salawat ini adalah ibadah sampai ada ulama mengatakan semua ibadah kalau riak tidak diterima kecuali sholat sampai ada fatwa, ada fatwa ulama begitu Sebab itu salah cuma mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam karena Allah, apa saya mengucapkan salam supaya saudara tidak marah sama saya? Dua-dua diterima. Saudara wajib mengatakan kepada saya, Waalaikumsalam. Apalagi Rasul kenal dengan kita. Dan selalu suara itu didengar oleh Rasul, nanti lama-lama kenal. Dan kalau Rasulullah SAW mengenal kita, mengenal suara kita, itu bukan berarti sedikit, itu itu artinya kebaikan yang hebat artinya seperti kalau kita sering telepon kepada saudara saudara tahu wah ini suaranya ustadz dan saudara kalau sering telepon kepada saya saya bisa kenal suara saudara betul maka inilah salah satu daripada sumber pencarian kita di akhirat marilah kita sama-sama mencari faedah yang besar ini dan apa syaratnya syaratnya banyak ada Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim cukup tapi yang disebut oleh beliau sendiri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على Ibrahim وعلى آل ali Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد Majid. Ini sirah yang agak lebih lengkap. Masalah memakai sayyidina atau tidak sayyidina itu kedua. Tidak menjadi suatu yang prinsipil. Tetapi barangkali kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat, saya sendiri memilih tidak memakai sayyidina. Tapi kalau di dalam sholat, di luar sholat tadi saya katakan kalau di dalam sholat lebih afdol kita tidak mengucapkan sayyidina tapi kalau di luar sholat saya kira tidak menjadi soal kalau kita ucapkan sayyidina artinya pengulu kita imam kita sebab Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah nyebut nama Rasulullah SAW dengan jambal. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyebut seluruh nabi dengan namanya. Tidak pakai gelar. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya dengan gelar. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhal muddatsir, um fa'anzir. Semua nama nabi yang ada di Quran kalau diajak bicara disebut pakai gelar. Tapi kalau disebut namanya secara gaib Tidak pakai nama tambahan Sedang Nabi-Nabi seluruhnya itu disebut Ya Musa al-Qiyasa Tidak ada gelar Nadainahu an ya, Ibra, an ya Ibrahim Tidak pakai gelar إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله tidak pakai gelar Yahud Ya Nuh Ya Fulan Ya Fulan ila akhirnya tidak pakai gelar saya kira mengingat ini kok seperti ya pantaslah kalau kita bilang Sayyidina Muhammad tanpa ada niat mengkultuskan atau mendewakan beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi sebagai imam mesti kita respect gelar hormat itu sudah totok romonya sama kita saudara kalau panggil Pak Gubernur ini wahai eh, saudara Bulan atau Panglima sudah Pak. Anu Witarmin, ya dia marah. Sudah jelas itu ya, setidak-tidaknya dia tidak enak kalau dia tidak menunjukkan marahnya. Nah, kalau sampai kalau saudara bilang Pak Panglima, Pak Gub, Pak Menteri, itu memang lumrah itu. Jadi saudara-saudara tanpa mem, me, mempersamakan Nabi dengan Pak Gubernur atau Pak Panglima, tapi saya kira ada ada persamaan di dalam tata kerama seorang kepada temannya yang lain. Jadi insya Allah mulai malam ini kita lebih nambah eh, lebih giat menambah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan صد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته Artinya Abu Hurairah bersabda berkata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara amal-amal seorang mukmin yang akan mengikuti dia, yang akan diikut sertakan bersama dia di kekubur sampai ke akhirat ada tujuh yaitu yang tertera di dalam terjemahan bahasa Indonesia pertama ilmu pengetahuan yang diajarkan dan disebarkannya itu ilmun yuntafa'ubi jadi orang mendapatkan suatu ilmu dari gurunya itu gurunya mendapatkan pahala penyebaran pengajaran dan penerapan ilmu pengetahuan itu itu nanti akan mengikuti dia di akhirat itulah yang akan bermanfaat pada dia di akhirat kedua anak yang soleh yang ditinggalkannya orang meninggalkan anak soleh artinya anak yang bisa mendoakan orang tuanya kalau dia ada kelebihan duit dia bersedekah dia ingat sedekah untuk pahalanya kepada orang tuanya. Dia berbuat sesuatu, orang tuanya dapat. Jadi kebaikan yang dikerjakan oleh anak itu berupa sholatul lail, berupa puasa Senin Kemis dan lain-lainnya. Kalau itu anak soleh, sudah jelas orang tuanya itu seperti orang yang dipensiun di akhirat. Pahalanya dapat terus mengalir. Tapi sekiranya sebaliknya kalau orang tua itu asalnya memang tidak mengajar, maka dia dapat sebagian dari eh, kejahatan, dosa yang dikelakukan oleh anaknya yang tidak diajar itu. Tapi kalau sudah dididik, sudah diajar, sudah diusahakan, itu anak memang tidak kebetulan keparingan hidayat, ya orang tuanya tidak bertanggung jawab. Allahumma ini qad balagh, saya sudah kasih tahu. Saya sudah ajarkan yang ketiga, Al-Quran yang ditinggalkannya, yang diwariskannya. Dia meninggalkan Quran. Itu dibaca orang dia dapat. Apa diwakafkan, apa ditaruh di rumahnya, ditinggalkan kepada anak istrinya. Tiap orang membaca Quran yang ditinggalkan itu maka dia dapat pahalanya. Ini termasuk berguna barangnya di akhirat. Saudara misalnya membeli satu kodi Al-Quran ditaruh di masjid. Ini 20 naskah Al-Quran ini tiap manusia datang membacanya saudara dapat. Dari mulai saudara letakkan itu sampai nanti Quran itu sudah reput, sudah hancur, tidak bisa dibaca. Ini suatu amal yang sebenarnya tidak mahal harganya kalau saya beli satu Quran. Harganya 500 perak. <coughs> saya tinggalkan di rumah untuk dibaca anak-anak atau saya wakafkan di masjid. Apalagi kalau masjid itu masjid besar di mana pengunjungnya banyak, itu saya tidak rugi. Uang 500 itu apa artinya uang 500? Kalau dibandingkan dengan pahalanya, kalau beli umpamanya 10 ribu, 120 naskah, 20 biji, saya wakafkan lebih lagi. Semakin banyak, semakin baik. Jadi Quran yang ditinggalkan. Dan yang keempat, masjid yang dibangun. Jadi kalau seorang membangun masjid, tiap tapak kaki manusia masuk ke masjid itu, dia dapat. Kalau itu orang datang masuk niat i'tikaf, dia dapat. Niatnya i'tikaf. siap ini dapat, sana dapat. Kalau dia datang sembahyang masuk masuk sembahyang dua rakaat, dia dapat tahiyatul masjidnya. Kalau orang jamaah lohor asar lengkap banyak dapat dan setiap gerak geriknya manusia beribadah di masjid dia dapat. Dalam hal ini ulama mengatakan kalau ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik di masjid dia tidak dapat. Ini pengecualian sebab dia tidak sengaja berbuat itu untuk dijadikan tempat tidak baik. Jelas sudah, saudara Jadi masjid ya tapi bondonya besar. Masjid itu bondonya besar tapi kalau Quran lebih sedikit. Pasang satu sejadah juga dapat. Ini namanya jariah. Rumah yang dibangun untuk musafir di Indonesia saya kira kok jarang kelihatan rumah yang dibangun orang khusus untuk orang-orang musafir yang tidak dapat tempat. Ini biasanya di Timur Tengah, di Sohro, di tempat-tempat di mana orang tidak mudah mendapatkan tempat. Itu biasanya orang membangun rumah-rumah. Dalam di India banyak, di Pakistan juga banyak, di Turki juga banyak. Namanya musafir khana jadi kalau saya datang ke Karachi misalnya, saya tidak mampu untuk bermalam di hotel. Itu memang ada tempat-tempat namanya musafir khana. Saudara bisa tanya pada sopir taksi di mana tempat musafir khana. Nanti saudara akan ditunjuk, itu di sana ada musafir khana. Itu nanti juru kuncinya yang punya itu memberikan pada saudara tempat tidak bayar apa-apa. Itu yang membangun itu dapat pahalanya sampai dimasuk dia masuk ke liang kuburnya. Dan ini nanti diikut sertakan dengan amalnya di akhir, ke akhirat. Kemudian sungai yang dialirkannya. Kalau dia melihat satu desa yang ada sungai besar ia upeni bagaimana cara mengalirkan itu sehingga orang-orang yang punya sawah di desa itu mem memanfaatkan airnya maka orang ini dapat hasanat sampai dia sampai selama sungai itu bisa digunakan orang juga sumur di tempat-tempat yang tidak ada airnya dia gali sumur dia dapat pahalanya Dan yang ketujuh, sodakoh yang dia keluarkan dari hartanya di masa sehat dan hidupnya. Jadi inilah maksud fi sehatihi wahayate. Ada orang mengeluarkan sedekah, dia di dalam keadaan sudah sakaratil maut. Ini manfaatnya tidak ada. Sebab dia sudah tidak berhak mengeluarkan apa-apa. Kita mengeluarkan sedekah itu kalau mau sedekah Ya waktu kita dalam keadaan seperti begini, sehat. Pikiran masih tetap waras. Tidak gelisah karena takut apa-apa, tidak diancam, tidak dipaksa. Dengan sukarela kita mengeluarkan. Ini yang dikatakan fi sehatihi wa Ini semuanya tujuh akan dibawa oleh si pelaku sampai ke akhirat dan di sanalah dia akan mendapat pahalanya. Di sini, di mana orang memanfaatkan peninggalannya itu, dia dapat pahalanya. Begitulah. Dalam masjid ini banyak hadis-hadisnya. Sampai ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan oleh Allah SWT satu gedung di sorga. Itu artinya sebab tiap orang masuk ke situ dia dapat pahalanya tanpa dikecualikan pahala orang-orang yang masuk di masjid itu. Bagi kita orang yang kuat, mari kita tekad membangun masjid. Kalau tidak kuat, ya yang kecil-kecilan saja seperti tadi. Yang tidak punya apa-apa, ya salawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup. Yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda bahwa Isa ibnu Maryam alaihi salam berkata innamal umuru thalatha amrun tabayyana rushduhu fattabi'hu wa amrun tabayyana ghayyuhu fajtanibhu وأمر اختلف فيه فرده إلى عالم عيسى المسيح عليه السلام berkata ini persoalanmu persoalan-persoalan yang engkau hadapi wahai manusia adalah di antara tiga macam persoalan sudah jelas bahwa itu betul dan hak ikutilah Jangan kau ragu lagi. Kalau kamu sudah ketemu bahwa ini masalah sudah hak, benar, sudah. Jangan kamu ragu, kerjakan. Seperti tadi kita e, menyinggung hadis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fadilah-fadilahnya salah ala Nabi. Itu hadis sahih. Apalagi kita tunggu apa lagi? Kita kerjakan. Tidak usah sama sekali kita ragu lagi. Kita mulai kerja. Yang kedua, persoalan yang sudah jelas ini tidak baik. Batil. Jauhilah. Jangan ragu lagi untuk menjauhinya. Nah, yang ketiga ada masalah yang masih mustabih. Masalah yang belum jelas bagi kita. Itu cepat-cepat kita pergi kepada seorang ulama untuk menanyakan. Ini pesanan Nabi Isa alaihissalam yang diambil over oleh Nabi Muhammad SAW diketengahkan kepada umatnya. So, beliau sendiri sudah ada penjelasan. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini Rasulullah SAW menjelaskan halal sudah kujelaskan dan haram sudah jelas kujelaskan. Antara itu dan ini masih ada sesuatu yang mungkin mustabihat. Maka hati-hatilah Jangan kamu terjang syubuhat. Kalau Nabi Muhammad SAW Kalau kita sudah menerjang syubhat, tidak lama lagi kita sudah sampai kepada haram. Jadi kalau orang sudah mulai berani menerjang syubhat, sudah jelas dia akan lama-lama menerjang haram. Karena itu, kita semua yang mendengar ini hadis-hadis ini harus mengindahkan apa yang dipesankan oleh Isa alaihissalam sebagai salah seorang Nabi Allah yang kita akui syah kenabiannya dan penghambaannya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mengimankan Isa sebagai Nabi, kita kurang rukun iman kita. Jadi kita wajib mengimankan Isa walaupun tidak wajib mengamalkan syariat Isa atau syariat Musa sebab kita sudah mempunyai syariat cuma yang ada identitasnya ada persamaannya dengan syariat Nabi Muhammad SAW tidak menjadi soal kalau kita mengamalkan itu demi menguatkan mafhum atau pengertian kita tentang hadis-hadis Nabi alaihissalam. Seperti tadi saya katakan al halalu bayyin wal haramu bayyin ila akhir. Saudara-saudara, ketiga eh, alinea ini telah saya jelaskan dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkannya. Karena tadi saya lupa belum membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita sekarang membacanya juga. Allahumma, Allahumma salli ala nuril anwar. Salli ala وسر الأسرار, وسر الأسرار ترياق الأغيار, الأغيار سيدنا, محمد المختار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار, وآله الأطهار وأصحابه الأخيار, وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai jenis malaikat khas kerjanya itu tidak ada kerja apa-apa cuma keliling di dunia ini mencari majelis-majelis yang ada salawat ala Nabi SAW ini hadis malaikat diciptakan oleh Allah khusus untuk tugas ini mengumpulkan ini hilakul zikir ini namanya helqah helqatul zikir ini kumpulan orang berzikir kepada Allah. Artinya yang menyebut-nyebut nama Allah, ajaran agama Allah, Nabi Muhammad, kata-kata dan firman eh, firman Allah, sabda Nabi ini semuanya zikir. Ini nanti malaikat melaporkan kepada yang bersangkutan dan dicatat untuk kita amal eh, untuk kita punya amalan di hari kiamat. Karenanya mari kita baca satu sirah lagi sekali lagi pada malam ini secara istimewa karena kita membaca hadis tentang salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma salli salli ala awwal mutalaqqin li faydikal awwal awwal mutalaqqin awwal mutalaqqin li faydikal awwal li faydikal awwal wa akrami حبيب حبيب تفضلت عليه فتفضل عليه فتفضل وآله وصحبه وآله وصحبه وتابعيه وحزبه وحزبه ما دام تلقيه منك ما دام منك وترقيه إليك وترقيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك, وإقباله عليك صلاة, صلاة نشهدك بها, نشهدك بها من مرآته, من مرآته ونصل بها, ونصل بها إلى, حضرتك إلى حضرتك من حضرة ذاته, من حضرة ذاته قائمين, قائمين لك وله, لك وله بالأدب الوافر, بالأدب الوافر مغمورين مأمورين منك منك ومنه ومنه بالمبد بالمدد الظاهر بالمدد الظاهر آمين آمين Saudara-saudara sekarang sampai acara tanya jawab Mari kita sama-sama mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Dan menjawabnya sekali Dengan jawabannya sekali Saudara memang ada dalam beberapa buku tafsir yang mengatakan bahwa matahari dan bulan itu di langit ketiga atau keempat atau dua. Saya sendiri tidak mengerti apa dalil mereka itu. Yang sudah jelas bahwa Quran sendiri mengatakan bahwa matahari, bulan dan seluruh planet ini adalah di langit yang terbawah. Langit yang kita lihat ini. Wa sadaqallahul al-azim Inna zayyanna sama'a dunya bizinatinil kawakib. Jadi kami hias. Kami hiasi langit yang terbawah ini, langitnya dunia ini dengan serba macam planet dan kaukab. Ini yang saya tahu sebagai dalil bahwa matahari, bulan dan seluruh planet dan kecil besar baik yang berupa benda bulat berat maupun yang berupa stern atau gas yang meluncur itu semuanya adalah di dalam langit di bawah langit yang pertama atau yang terbawah ini sebab langit kedua langit ketiga sesudah ada lapisan-lapisan ini karena kita mempercayai bahwa langit ini adalah suatu benda khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang. Jadi sebetulnya seperti plafon ini. Jadi bukan sekedar biru karena jauh, tidak. Ini kalau menurut ayat-ayat, langit itu adalah memang ada benda seperti kristal, tebal sekali. Tidak tahu berapa ratus ribu tahun tebalnya saja. Perjalanan ratusan ribu tahun Kemudian baru ada awang-awang seperti ini antara kita dengan langit ini. Jadi itu langit yang sudah jelas langit dunia. Langit dunia ini langit terbawah min minad dunu minal minad dani dekat ya. Itu begitulah Al-Qur'an. Tapi ada mufassirin yang mengatakan langit ya, bulan itu di langit keempat atau matahari di langit ketiga atau keempat saya tidak mengerti apa dalil mereka. Jelas sudah. Silakan. E, kira masalah taklid buta ya saya cuma khawatir itu dipergunakan buat merendahkan derajat orang-orang yang bukan mujtahid. Sebab kalimat buta ini. Buta ini sebetulnya ya seperti kata-kata penghinaan. Yang sudah jelas ada taklid, ada ijtihad ada yang bukan mukallid yaitu mujtahid dia sendiri mencari dalil-dalil Quran hadis dia sendiri mentas sendiri ini uh, <clears throat> sudah dibahas oleh ulama kira-kira seribu tahun dahulu lantas lama-lama ada istilah baru yaitu etiba Dan sebenarnya tiap ulama kadang-kadang menggunakan suatu istilah untuk lebih mempopulerkan dia punya ijtihad. Itu tidak menjadi soal. Seperti Imam Syaukani menggunakan etiba. Etiba itu menurut dia bukan taklid. Taklid itu adalah mengikuti tanpa dalil. Kalau etiba itu mengikuti pakai dalil. Saya pikir ini adalah kualifikasi dan eh, pendapat Imam Syaukani mungkin imam-imam lain tidak sependapat dengan ini. Sebab kalimat ittiba itu tidak ada dalam hadis atau Quran yang menunjukkan bahwa ittiba itu mengikuti seorang ulama pakai dalil. Jadi ittiba ya mengikuti. Dalam Quran juga kadang-kadang dibilang ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul. Tetapi juga ada yang mengatakan ayat yang mengatakan alladzina yattabi'una syahawat, yang mengikuti syahwat-syahwatnya an yattabi'una illa dhann mengikuti sangka dan prasangka jadi ittiba ini bisa dipakai untuk ini bisa dipakai untuk itu alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi Allahumma shalli wasallim alaih juga ada jadi itu cuma istilah yang untuk mendekatkan pendapat Imam Syaukani kepada orang Beliau mengatakan kalau mau ittiba ya harus tahu dalil. Kalau tidak itu artinya taklid. Dan taklid itu artinya mengikuti sesuatu kaul tanpa mengerti dalilnya. Bagi kita sekarang yang umpamanya masing-masing uh, sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya, kalau kita bisa mencari dalilnya, ya syukurlah, itu lebih baik. Kalau kita lebih lagi daripada itu, bisa ijtihad sendiri, itu lebih lebih lebih lebih baik. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak ya kita taklid saja kepada imam-imam yang kita sudah anggap sah. Kita anggap aksioma bahwa ini orang tidak mungkin dusta dan tidak mungkin bohong dan tidak mungkin memfatwakan sesuatu tanpa dalil. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu hafat katanya orang-orang lebih daripada 900 ribu hadis. Bagaimana dia punya fatwa tidak pakai dalil? Orang dia hafat saat itu, saat gudang hadir, Tidak mustahil dia tidak bisa mampu bawa dalil. Tapi kadang-kadang dia tidak menyebut dalil karena dia menggunakan waktu itu tidak ada dalil yang nas, sahih, sarih. Maka dia gunakan tias, Dia gunakan istihadnya atau interpretasinya sendiri. Itu biasa ulama besar menggunakan itu, ahli-ahli madhab. Sebab kalau sudah ada dalil yang sah sudah tidak perlu ada ijtihad, ya sudah itu dalilnya. Jadi tidak perlu ada mazhab lagi, sudah itu di situ. Karenanya, kalau kita masih kuat mencari dalilnya Syafi'i tentang wudhu, dan kebetulan ini mazhab-mazhab yang ada ini kadang-kadang pakai dalil, kadang-kadang tidak pernah didengar dalilnya atau tidak pernah diutarakan dalilnya. Itu semuanya hanya mengenai masalah-masalah kecil, tidak masalah prinsip. Jadi yang penting itu kita pegang prinsip itu tidak tidak usah kita taklid. Rukun iman kita tidak boleh taklid, kita mesti cari sendiri sampai mengerti bahwa Allah itu maujud. Tapi kalau dalil wudhu dua kali atau tiga kali dalam kumur atau itu bisa saja kita ikut salah satu madhab kalau kita tidak mampu menggali sendiri. Kalau kita mampu sendiri ya lebih baik. Begitulah pendapat saya tentang pertanyaan yang kedua ini tadi, yang kedua ya. Silahkan. Apa ada membaca hadis tentang sholat nisfu Sya'ban. Tapi mungkin ada dan saya belum bacanya. Jadi kalau saudara-saudara ada yang mengetahui tentang hal ini, saya harap ditunjukkan eh, kitabnya dan insya Allah saya akan fatwakan. Tapi sampai sekarang eh, saya belum pernah membaca hadis tentang sholat nisfu Sya'ban. Sekian kali ini saya kira perbedaannya besar. Sebab torekat itu salah satu cara atau salah satu jalan. Metode itu namanya torekat. Untuk ya pertama mengkonsentrir pikiran suatu umat atau suatu kelompok menghadap kepada Allah. Tetapi kebatinan itu lain. Kebatinan itu adalah di luar Islam sama sekali. Jadi kebatinan itu faham yang mengatakan sudah tidak perlu sholat, sampean batin saja sudah. Tidak perlu haji, sampean batin saja. Jadi semuanya itu diarahkan melalui suatu batin dan semedi dan konsentrasi pikiran tanpa ada amal dan harakah. Itu kebatinan lalu nanti memakai dalil-dalilnya sendiri yang banyak sekali lebih mirip dan malah merupakan sumbernya khurafat seperti kalau Senin Legi apa faedahnya itu kalau Paing Jumu'ah Paing dan macam-macam itu masuk aliran-aliran yang tidak pernah diajarkan oleh Islam karena dia memang di luar Islam tapi kalau torekat saya kira jauh beda dengan itu torekat itu ada Naqsyabandiyah ada syadiliyah ada torekat-torekat yang mempunyai acara-acara zikir khas. Jadi berbeda dengan torekat yang lain. Tapi maksudnya sama. Pertama, torekat itu mengindahkan dua. Menanggalkan segala kejahatan dan menyandang segala kebaikan. Itu prinsip, itu suluk. Ya memang kalau mau ceramah tentang torekat ini nanti jadi panjang. Cuma itulah maksudnya torekat. Lalu untuk melunakkan hati yang atos, itu orang kadang-kadang diajak membaca La ilaha illallah bersama. Jadi frekuensinya La ilaha illallah itu didengar. Dan kur. Jadi La ilaha illallah, La ilaha illallah itu dibaca bersama sampai Manusia itu yang tadinya atos hatinya jadi lunak. Nah, ini dicoba oleh ahli-ahlinya dan mereka membuat semacam riset dalam hal ini. Banyak berguna. Antara lain banyak pengikut torekat Jailani ya yang menggunakan ini menghadapi kaum Tatar yang begitu kejam yang menumpahkan darah ratusan ribu umat Islam dan mengubrak ngabrikkan daerah-daerah di antara eh, Iran, Tibet, dan Mongolia dan macam-macam itu sampai ke Irak, ke Baghdad, sampai ke Mesir. Itu umat atos sekali. Katanya mereka masuk Islam karena diperlunakkan dengan itu dan menjadi orang-orang yang baik kemudian. Dan kalau dipikir sepintas lalu bahwa ini adalah sumbernya segala zikir, kalau ini di, dianggap memang kuncinya segala ibadah adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, pangkal pokoknya tauhid, maka saya kira tidak mustahil kalau orang yang atos hatinya itu dilunakkan dengan ini. Apabila dia ngutarakan itu dengan suara yang agak terdengar, lalu masuk ke dalam telinganya, lalu dia berputar di utaknya, berputar dalam dadanya, meramu rohnya, bisa saja dia menjadi lunak. Kenapa tidak? Dan Allah karim, Allah adalah maha murah. Kalau itu umat berkumpul untuk maksud-maksud tertentu maka insya Allah itu di, dibenarkan oleh, di, disembadani oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang saya ketahui tentang torekat. kalau saudara mau baca buku tentang torekat, ada buku tapi bahasa Arab karangan Syekh Abdul Qadir Isa dari Halab di Syria itu buku tebal dan menggambarkan ini pokok-pokok acara kaum torekat dan kaum tasawuf Nah, kalau saudara merasa sudah cukup dengan apa yang saudara lakukan sekarang, sudah ayam, sudah tentram, sudah apa ya, cukup. Tidak usah dan tidak wajib saudara mengikuti tarekat. Tapi mempersamakan tarekat dengan kebatinan, saya kira tidak, tidak boleh. Eh, lain. Alirannya juga lain, salurannya juga lain dan sumbernya juga berlainan. Kebatinan itu melalui Hindu, Walaupun demikian maka saya tidak katakan bahwa tarekat itu sudah super. Tarekat juga ada yang disalahgunakan. Sebagaimana segala macam hal bisa disalahgunakan. Ada saja yang menyalahgunakan tarekat sampai merupakan satu penipuan dan macam-macam juga bisa. Ada saja. Tapi pokok tarekat yang kita kenal dan kita baca dalam beberapa buku saya kira baik. Cuman saya sendiri belum pernah masuk salah satu tarekat dan belum memperdalam ilmu tentang tarekat-tarekat ini. Mudah-mudahan saya ada waktu lebih banyak untuk mempelajari itu. Sekian. Tugas wanita ya sama dengan tugas lelaki dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi mungkin skopnya, bidangnya terbatas. Bidangnya wanita adalah di rumah tangganya lebih dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap suaminya. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anak-anaknya. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pelayan-pelayan dan pembantu-pembantunya. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia pergi ke tetangga untuk uh, eh, takziah atau tahniah. Disitulah batas-batas amar ma'ruf nahi mungkarnya seorang wanita, seorang perempuan. Terbatas sekali dan kita yang sering keluar di pasar, di jalan, di mana ini amar ma'ruf nahi mungkar kita skopnya lebih luas dan lebih eh, banyak pekerjaannya daripada perempuan. Walaupun begitu tugas itu sama dan pahala yang dicapai oleh seorang lelaki dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang dicapai oleh seorang perempuan dalam amar nahi mungkar sama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sama, tidak berbeda. Silakan. Panjang ingatan saya, saudara-saudara, kok tidak pernah saya baca ada larangan agama orang sholat membawa uang. Tapi kita tidak usah berburuk sangka kepada yang mengeluarkan duitnya waktu dia sholat. Mungkin dia kurang kurang kurang sek hatinya memegang duit, apalagi duit receh atau duit yang ratusan atau ribuan tapi itu duit beredar di tangan semua orang maaf maaf itu Cina yang menjual babi di Pabean juga nukarkan uangnya dengan duit itu dengan dengan ya duit ini yang kita pegang mungkin dia waktu nyusui itu masih basah tangannya baru motong gajinya babi lalu dipegangkan bisa saja dan itu duit dipegang oleh orang tangan kedua tangan ketiga tangan ke seratus sampai kepada kita Nah, mungkin orang merasa was-was atau kurang kurang sek hatinya dikeluarkan itu dulu ya tidak menjadi apa-apa. Dia mengambil dengan cara ihtiyat. Bisa saja maksudnya begitu. Tapi kalau saudara tidak ragu tentang duit itu tohir ya tidak apa-apa, pegang saja di waktu sholat. Maaf maaf saya sendiri kok belum pernah mengeluarkan duit waktu sholat. Tapi itu kemungkinan orang yang mengeluarkan duit itu kurang menganggap bersih duit. Jadi tangannya semua orang sudah pernah pegang duit ini termasuk tangannya manusia-manusia yang saya sebut tadi. Tetapi antara itu dan ini saya kok lebih condong sholat itu harus mempunyai baju yang khas. Baju sholat. Kalau orang sekarang memakai baju untuk tidur, Kenapa kita tidak punya baju untuk sholat yang bersih, yang uh, rapi, dan tidak ada isinya apa-apa kecuali siwak kalau perlu bersih itu waktu sholat kita pakai jadi seperti baju yang resmi kita menghadap kepada Allah bersih tidak baju yang biasa kita pakai tapi kalau kita punya kalau tidak punya yang tidak menjadi soal itu baju sholat itu kalau semakin rapi dan bersih semakin enak orang yang sholat itu semakin pikirannya bisa konsentrasi dan sebagaimana saudara maklumi bahwa sholat itu adalah acara terpenting dalam hidupnya seorang makhluk. Apalagi yang masuk dari kalangan umat Muhammad SAW. Sudah tidak ada acara yang lebih penting dalam hidup kita ini daripada sholat. Acara terpenting. Jadi kalau untuk itu kita mempunyai sejadah yang sendiri, khas, bersih. Dan wangi, baju yang bersih, wangi, tidak bawa apa-apa, kosong jadi tidak perlu mengeluarkan lalu dilihat orang itu juga tashwish, bisa juga menyebabkan tashwish. Saya pernah juga sering sebagaimana penanya melihat orang yang sholat mengeluarkan duitnya. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi, mengeluarkan rokoknya. Persis ditaruh di muka sujudnya orang-orang. Rokok kretek atau rokok ini anu dengan korek apinya sekali di situ. Kita sholat ini tidak khusyuk. Jadi itu meributkan orang sholat. Lebih baik tidak membawa apa-apa, pakai baju sendiri bersih. Kalau ini sholat di rumah, tapi kalau di masjid ya mungkin sama jalan, ya sama eh, mengantongi segala yang tersebut, tersebut tadi. Baiklah kita tinggalkan masalah ini untuk masing-masing memilih mana yang lebih mantap buat pikirannya dan tip yang menghilangkan syak sangkanya sendiri. Tiap kali dia mabuk berarti pelanggaran baru dia wajib kafarat kalau dia ada yang mengatakan sekali kafarat tetapi sekali kafarat belum menutup masalah sumpahnya dia sumpah tidak akan mabuk sekali lagi tiba-tiba besoknya sudah mabuk ini kafarat kemudian lusanya mabuk lagi kafarat lagi dan maksudnya supaya dia dengan beratnya kafarat menurut sebagian ulama dia tidak mabuk lagi sudah kapok karena beratnya kafarat bukan karena dia takutnya dosa mungkin saja siapa orang yang sudah sumpah tidak akan mabuk dan mabuk lagi itu sebetulnya takutnya kepada Allah ya tipis sekali sudah jadi ini orang mesti diberati dengan hukum supaya dia eh, ditakuti begitulah Apakah kejang menggunakan di negeri yang tidak berdasarkan Islam tidak ada hukum jilid dan tidak perlu kita bicara tentang hukum jilid. Tapi kalau negeri ini berhukumkan Islam, yang mabuk itu kena jilid. Kalau orang minum khamr 80 rotan. Dan dikiaskan dengan khamr adalah segala benda yang memabukkan dan merusak akal manusia. Antara lain narkotika, morfin dan lain-lainnya. Candu dan lain-lainnya. Sekian jawaban saya tentang dan dengan demikian maka acara pertanya jawab sudah juga selesai. Mudah-mudahan kita keluar dengan ilmu dan manfaat yang kita akan amalkan bersama. Mari kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna فرد أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول محضر كل سوري Alhamdulillah.